Di kesempatan malam hari ini Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Al-Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala Nah, kata beliau, asani yang kedua, yakni definisi uh, usul fikih ditinjau dari sisi, sisi yang kedua. Nah, kita telah sebutkan pertemuan yang telah berlalu ketika mendefinisikan usul fikih itu ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama ditinjau dari sisi perkalimatnya, yakni usul dan fikih. Sekarang definisi usul fiqih ditinjau dari sisi yang kedua, yakni dari sisi bi'tibari qawnihi kata beliau laqaban li fannil muayyan. Ditinjau dari sisi lakop, ya penamaan uh, ilmu ini ya, uh, penamaan dengan uh, cabang ilmu tertentu yaitu usul fiqh. Fa yu'arrafu bi annahu maka ditakrif didefinisikan bahwasanya ilmu atau usul fiqh itu adalah ilmun yabhatu an adillatil fiqhi al-ijmaliyati wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Nah. Kata beliau, usul fiqih itu adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fiqih secara ijmaliyah, secara uh, global, secara umum. Nah, yang kedua wa kaifiyatil istifadati minha Nanti beliau akan sebutkan uh, apa namanya penjelasannya dari definisi yang beliau sebutkan. Kaifiat istifadah, kaifiat mengambil faidah dari dalil-dalil fikih ijmaliyah tersebut. Dan yang ketiga wahalil mustafid, ilmu tentang hal atau kondisi al mustafid. Nah, akan datang kata beliau fal muradu biqaulina maka yang dimaksud dengan ucapan kami al ijmaliyah jadi ilmu yang membahas tentang adillatil fiqhi al-ijmaliyah. Al-ijmaliyah maksudnya kata beliau al-qawaidul ammatu mithlu qawlihim. Al-ijmaliyah itu adalah kaidah-kaidah umum. Ya, seperti ucapan para ulama al-amru lil wujubi wan nahyu lit tahrimi was sihhatu taqtadi an-nufudhu atau an-nufudha. فخرج به الأدلة التفصيلية Fala tudhkaru fi usulil fiqhi illa ala sabili tamthili lil qaidah. Nah, kata beliau, contohnya ya, dalil fikih secara ijmaliyah, secara global, secara umum, apa itu maksudnya? Kata beliau, seperti ucapan para ulama al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan kewajiban. Nah, wan nahyu lit tahrim, larangan itu menunjukkan pengharaman. Jadi kalau ada perintah berarti itu wajib. Ya. Itu hukum asal perintah. Nanti akan datang insya Allah pembahasannya. Nah, dibikin pula larangan itu menunjukkan makna haram. Ya. Wasihatu taqtadi an-nufudah. As-sihah, keabsahan, kesahihan, itu mengharuskan an-nufud. Ya. Dilanjutkan perbuatan tersebut. Nah, e, terrealisasi. Nah, fakharaja bihi al-adillatu al-adillatu tafsiliyah. Maka keluar dari Pembahasan ilmu usul fiqih adalah pembahasan tentang dalil-dalil tafsil, dalil-dalil rinci. Nah, fala fi usul fikih, maka tidak dibahas dalam pembahasan ilmu usul fiqih. Illa ala sabili tamthilil qaidah, kecuali hanya sebatas e, contoh terhadap kaidah-kaidah yang dibawakan. Nah, jadi tidak dibahas secara rinci. Ya, Eh, tentang dalil-dalil tafsiliyah. Hanya di, disebutkan secara global saja untuk menguatkan contoh yang disebutkan oleh uh, para ulama dalam membahas ilmu usul fiqih. Nah, yang kedua wal muradu bi yang dimaksud dengan ucapan kami wa kaifiyatul istifa atau wa kaifiyatil istifadati minha. Kaifiyat untuk mengambil faidah darinya. Maksudnya kata beliau ma'rifatu kaifa yastafidu al ahkama min adillatiha bidirasati ahkamil alfadhi wa dilalatiha min umumin wa khususin wa itlaqin wa taqyidin wa nasikhin wa mansukhin wa ghairi dhalika fa innahu bi idrakihi yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha nah kata beliau yang dimaksud dengan ucapan kami jadi ingat ya saya ingatkan sekali lagi beliau menyebutkan definisi usul fiqih dan beliau sendiri yang menjelaskan maksud dari de definisi tersebut. Beliau mengatakan usul fikih itu adalah ilmun yabhatu an adillatil fiqh al ijmaliyati atau an adillatil fiqh al ijmaliyati. Nah, wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Ada tiga perkara. Yang pertama sudah tadi al ijmaliyah. Ah, ah, yang kedua wa kaifiyatil istifadati minha. Kaifiat bagaimana mengambil faidah dari dalil-dalil tersebut, dalil-dalil tersebut. Nah, kata beliau, maksudnya adalah mengetahui tata cara atau bagaimana cara mengambil hukum ya, mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Dengan cara apa? Dengan mempelajari hukum-hukum al-fadh. Lafat-lafat dari dalil tersebut. Nah, demikian pula dalalah tihak Hukum-hukum tentang dalalahnya, penunjukkan penunjukan makna dari dalil tersebut. Nah, berupa keumuman, kekhususan secara mutlak atau secara takyid ya atau nasikh atau mansukh dan selainnya fa innahu sungguhnya itu idrakihi yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha dengan mempelajari hal tersebut ya maka seorang mampu untuk mengetahui cara atau kaifiat bagaimana mengeluarkan ahkam hukum-hukum dari dari dalil-dalil fikih yang ada. Nah, masya Allah taala. Ya, jadi kalau mau mengeluarkan uh, satu hukum dari dalil, ya, dia harus mengerti ilmu usul fikih. Ya, maka sangat aneh jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti usul fikih, tiba-tiba dia bisa keluarkan hukum-hukum dari dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Ini aneh. Nah, Masya Allah taala. Ya kecuali kalau memang dia nyontek ya atau dia taklid. Nah, tapi kalau dia sendiri yang mengeluarkannya ini mustahil. Nah, karena dia harus mengerti bahasa Arab dan dia harus mengerti ilmu usul fikih. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wal muradu biqaulina wa halil mustafid dan mengetahui bagaimana kondisi al-mustafid. Siapa yang dimaksud kata beliau? Yakni ma'rifatu halil mustafidi wa al mujtahid. Mengenal kondisi sang mustafid dialah al-mujtahid. Nah, summiya mustafidan. Dia disebut sebagai mustafid, orang yang mengambil faidah. Kenapa? Liannahu yastafidu binafsihi al-ahkama min adillatiha. Karena dia sendiri yang mengambil faidah ya, dari hukum-hukum dari dalil dari dalil-dalilnya. Nah, libulughihi martabat al-ijtihadi karena sampainya dia pada martabat ya, derajat ijtihad. Nah, fa ma'rifatul mujtahidi wa syurutil ijtihadi وحكمه ونحو ذلك يبحث في usul فقه، maka mengenal sang mujtahid siapa mujtahid demikian pula syarat-syarat ijtihad syarat-syarat untuk berijtihad dan hukumnya kata beliau itu semua yang atau yang semisal dengannya itu dibahas ya bisa diketahui dalam pembelajaran ilmu usul fikih. Nah, nah jadi Eh, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah dari sini kita paham benar ya bagaimana pentingnya ilmu usul fikih ini nah kemudian kita beliau faidatu usul fikih faidah usul fikih inna usul al ilmu ilmun jalilul qadri sungguhnya ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang uh, sangat mulia kedudukannya nah masyaallah Ta'ala. Baligul ahammiyati. Yani sangat penting ya, untuk dipelajari. Ghazirul faidati sangat banyak faidahnya. Faidatuhu faidahnya adalah at-tamakkunu min husuli qudratin yastati'u biha istikhrajul ahkami syar'iyyati min adillatiha ala ususin salimatin. Nah, faidahnya kata beliau at-tamakkun kekokohan ya min husuli qudratin untuk meraih kudrah kemampuan ya yang dengannya dia mampu untuk mengeluarkan hukum-hukum syariat, hukum-hukum syar'i. Nah, dari dalil-dalilnya ala ususin salimatin di atas landasan ya, di atas eh, pijakan-pijakan atau landasan-landasan yang salimah, yang selamat. Jadi nggak ngawur. Ya. Masya Allah Ta'ala. bahwa hadis tentang eh, kejadian-kejadian uh, uh, tentang uh, eh, 15 Ramadan, pertengahan Ramadan. Ya. Kemudian dikait-kaitkan dengan dukhon, kemudian dikait-kaitkan dengan bunyi-bunyi yang yang terdengar di Jakarta dan segala ini orang ngawur. Kenapa dia nggak belajar ilmu usul Nah, kalau ada yang nanya tahu dari mana nggak belajar ilmu usul ya ketahuan dari cara ngaurnya Nah, orang yang belajar ilmu usul fikih nggak mungkin ya seperti itu. Apalagi kalau sudah tahu bahwasanya hadis itu adalah hadis yang palsu. Ya. Kalau orang nggak belajar ilmu usul ya seperti itu. Akhirnya ngaur, bawa hadis, hadisnya dipahami sendiri. Nah, bawa ayat, ayatnya dipahami sendiri. Ya, dia tidak dia tidak punya uh, usus salimah, ususun salim, ususun salimatun yakni pondasi atau pijakan yang selamat ya dari penyimpangan dan kengauran-kengauran yang mereka lakukan. Nah, tapi kalau dia belajar ilmu usul fikih, insya Allah dia tidak akan serampangan seperti itu. Nah, wa awwalu man jama'ahu kafannin mustaqil. Nah, wa awwalu man jama'ahu كفن مستقل الإمام الشافعي محمد ابن, ابن محمد ابن إدريس رحمه الله تعالى نعم ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التأليف فألفوا فيه التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط hatta sara fannan mustaqillan lahu. Nah. Masya Allah Ta'ala. Kata beliau, dan orang yang pertama kali mengumpulkan, menjamakkan e, cabang ilmu ini, ya, menjadi cabang ilmu tersendiri adalah Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu rahimahullahu taala. Nah, nah beliau uh, ulama yang pertama yang mengumpulkan atau uh, mengumpulkan pembahasan ilmu usul fikih pada pembahasan tersendiri. Ya. Tsumma taba'ahu al ulama kemudian diikuti oleh oleh para ulama, oleh para ulama. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. Eh, disebutkan tentang uh, <coughs> marahil atau tarikh usul fiqh sejarah dalam uh, pembahasan ilmu usul fiqh itu ya di sini beliau sebutkan yang pertama kali adalah uh, al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kemudian diikuti oleh para ulama yang lainnya dalam perkara tersebut kemudian mereka menulis ya tulisan-tulisan yang mutanawwi'ah tulisan-tulisan yang e, bermacam-macam. Ya. Mabaina mansurin berupa mansur. Eh, An-Nasr, An-Nasr itu ya seperti kitab ini. Al-Usul min Ibn Usul. Nah, atau manzum dalam bentuk e, nazam ya. Masya Allah Ta'ala. Dalam bentuk syair dalam bentuk syair. Wa mukhtasar, terkadang bentuknya mukhtasar ringkasan, terkadang bentuknya mabusut. Ya, e, dibahas panjang lebar secara rinci. Nah, sampai hal tersebut menjadi fannan mustaqillan. E, menjadi cabang ilmu cabang ilmu tersendiri. Nah, Masya Allah Ta'ala. menjadi cabang ilmu tersendiri dari sisi keberadaan dan kelebihannya. Ya. Baik, uh, disebutkan tentang uh, tarikh atau uh, sejarah ilmu usul fiqh itu menurut ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Jadi secara garis besar ilmu usul fiqh itu melalui tiga fase. Nah, ya, ini secara garis besar. Fase yang pertama ketika Imam Syafi'i rahimahullah taala ya menulis kitabnya. Ya. Kemudian eh, berlanjut pada fase yang kedua ketika dikembangkan atau ditulis oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala. Nah, Kemudian fase berikutnya, fase yang ketiga, ya, itu dilanjutkan atau dikembangkan ya, oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala. Nah, eh, Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah ya, kemudian eh, apa namanya? al Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan marhalah-marhalah berikutnya yang disebutkan tafsilnya oleh uh, eh, Syekh Muhammad bin Husain bin Hasan Al-Jizani dalam kitabnya Ma'alim Usul Fiqh Inda Ahli Sunnati wal Jamaah. Nah, jadi secara garis besar melalui tiga fase tersebut yang telah kita sebutkan. Nah, menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau sebutkan kitab-kitab para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang mustakil dalam uh, penulisan uh, ilmu usul fiqih atau eh, kitab-kitab uh, yang membahas ilmu yang lainnya tapi ada pembahasan atau abahat pembahasan-pembahasan ilmu usul fiqih di dalamnya. Nah, masya Allah taala. Ya, ini uh, akhir dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah taala tentang definisi usul fiqih. Nah, masya Allah taala. Insya Allah kita akan lanjutkan uh, pertemuan berikutnya dalam pembahasan uh, al-ahkam. Nah, beliau akan jelaskan apa itu al-ahkam dan apa definisinya. Dibikin pula uh, syarah atau penjelasan dari definisi tersebut. Insya Allah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, Allah taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Hada wallahu taala alam wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.